إياك والحسد إنه صيرني إلى هذه إلى هذه الحال طيب Allah jazakallahu khairan Terakhir kemarin telah jelaskan tentang di antara akhlak yang mulia yaitu al-afu warif, pemaaf dan lemah lembut. Nah, hendaklah seorang muslim atau seorang santri kita para talabul ilmi hendaklah punya sifat tersebut karena sangatlah dimuliakan akan mendapatkan satu kemuliaan dan juga Allah taala cinta terhadapnya innallaha rafiqun yuhibbu rifqa sesungguhnya Allah taala dan yang maha lemah lembut dan mencintai kelemah lembutan. Nah ini. Dan kemarin kita baca hadisnya banyak ya. Dalam hadis yang lain man yuhram. iya Man yuhram rifku, yuhram al -huayru. Berang siapa yang terhalang dari sifat lemah lembut, dia akan terhalang dari suatu kebaikan-kebaikan yang banyak. Nah, kemarin yuhrim, ya yang benar adalah man yuhram. Kita ralat. <clears throat> man yuhram. Ini orang yang terhalang, dia terhalang dari sifat kelemah lembutan, sifatnya serba kasar. Di dalam pembicaraannya dia kasar, di dalam perbuatannya, tangannya dia kasar. Nah, ini akan terhalang dari berbagai macam suatu kebaikan. Kebaikan apakah sebuah ilmu? Kebaikan dari orang lain? Nah, ini ketika seorang terhalang dari sifat lemah lembut, maka dia akan mendapatkan kejelekan-kejelekan yang cukup banyak. Masuk berikutnya tentang masalah yakni bab fil hikdi wal hasad. Bab 6 masalah dengki 6 dan hasad. Setelah kita jelaskan ahlak yang mulia, kita masuk di antara ahlak yang jelek, sifat-sifat yang jelek yang harus kita jauhi. Di sini adalah al-hikdu wal hasad. Dengki dan apa? hasad. Mengharapkan hilangnya nikmat orang orang lain. Qala muallif rahmatullahi taala ilam anal hoedo ida kudima li ajzi an tasaffi fil hali raja ilal batin ketahuilah nah bahwasanya al hoed dia menahan dari sifat marahnya Ida kudima kalau ditahan ini li Azzi karena lemahnya yakni untuk melampiaskan kemarahannya karena keadaan yang ia tidak mungkin untuk melampiaskan kemarahannya terpaksa dia tahan ini karena yang ternyata yang dimarahi orang-orang yang punya pangkat orang-orang yang punya nama atau orang-orang yang lebih kuat daripada dirinya dia tahan amarahnya nah dia nah menahan amarahnya ini karena kelemahan dirinya keadaan dia lemah maka kalau keadaan seperti ini keadaannya terus menerus di dalam hatinya, di dalam jiwanya, maka akan kembali kepada al-batin. Ini kembalinya ke dalam batinnya. Ini dia harus menahan apa rasa sakit yang luar biasa. Hatinya tersakiti. Nah, kemudian bagaimana akibatnya? fahtaqana fihi wasara hiqdan maka mendekamlah di dalamnya enam yaitu akan menjadi telah menjadi suatu penyakit yaitu hik dan dengki ini ini sifat dengki yang sangat jelek yang asal usulnya yang sumbernya awal kali munculnya sifat ini adalah karena dia menahan-menahan amarah. Tidak tersampaikan kemarahannya. Nah ini, mau marah nggak bisa. Ya karena orangnya orang yang kuat, orang yang disegani, dia nggak bisa melampiaskan kemarahannya. Berbeda ketika dia marah, mau mukul, dipukul. Terlampiaskan kemarahannya. Sudah. Hatinya sudah agak tenang. Artinya terlampiaskan sudah enak perasaannya. Tapi ketika dia mendekam kemarahannya terus-menerus keadaan seperti ini, ini menuju ke batin yang ujung-ujungnya akan menjadi penyakit yaitu dengki hikdan. <clears throat> Walamatuhu dawamul bukdil syakhsi wastisqaluhu wan nufur minhu. Dan di antara tanda orang tersebut enam yaitu terkena penyakit dengki yaitu adanya dawamul buktil saksin terus menerusnya dia kebencian terhadap seorang ini ini tanda ada penyakit dengki ya dia akan terus sifat permusuhannya sifat kebenciannya terhadap orang tersebut dan juga akan terasa berat untuk bertemu dengannya. Istiqol, ia ya terasa berat ketika berjumpa dengannya sehingga nggak mau ketemu karena sudah benci berat ketemu nam berbicara malas wanufur minhu akan lari nam dia akan menghindar orang tersebut ketika orang ini yang didengkinya nam ketika ketemu dengannya dia akan berusaha menghindar. Dia akan berusaha apa meninggalkan sejauh-jauhnya. Bahkan ketika bertemu pun dengan sangat terpaksa, dengan sangat berat dia harus ketemu. Dalam hatinya penuh dengan kebencian. Nah ini dengki. Fal hikdu samratul hudub. Dan dengki ini adalah termasuk buah suatu kemarahan yang tidak terlampiaskan kemarahan tersebut. Ini al-hikdu, dengki. Muncul karena buahnya suatu kemarahan. Kalau terwujud kemarahan maka hilang ya kedengkian. Tapi ketika enggak terwujud, ini akan muncul penyakit tersebut. Adapun wal hasadu min nata izil hikdi. Adapun hasad, enam hasad ini sifat yaitu mengharapkan hilangnya rezeki orang lain ini diantara buahnya, hasilnya yaitu karena adanya dengki. Nah ini ada hasad. Pertama karena ada dengki. Ada dengki karena ada kemarahan yang tidak terlampiaskan di dalam jiwanya, di dalam perbuatannya. Marah. Terus muncul sifat dengki. Kemudian muncul sifat hasad. Nah ini, jadi ingin mengharapkan kebaikannya hilang orang tersebut. Ya karena diawali dengan dengki, karena diawali dengan sifat marah kepada orang tersebut. Bagaimana enggak hasad? Kalau dia enam sudah kebencian luar biasa terhadap si fulan, bagaimana dia tidak dengki? Karena tiap harinya enam dia ketemu pun berat, lari menjauh darinya. Nah ini, ini asal usul tentang sifat tersebut yaitu dengki dan apa hasad. Jadi nam hati-hati ya ikhwan ketika kita mungkin kemarahan tidak terlampiaskan nam jangan sampai ya kemudian menjadi penyakit yang usung-usungnya adalah hasad ini sangat berbahaya. Karena nam di dalam perkataan para ulama bagaimana penjelasan tentang penyakit ini bahwasanya dia yaitu innal kibro wal hirso wal apa hasadya awalu bin usyallahu bihi. Ini ini keterangan bagaimana para ulama bahwasanya sesungguhnya yaitu penyakit kibar sombong dan juga al khirs ya yakni semangat dia mencari harta dia antusias dia apa yakni tamak nam dan juga apalagi hasad itu adalah awal dosa yang paling pertama kali awaludan bin usyallah Allah dimaksiati Allah Ta'ala dimaksiati dengan dosa ini itu dengan adanya hasad naam iblis naam laknatullah alaihi Allah melaknatnya naam bagaimana iblis karena kenikmatan-kenikmatan yang diperoleh oleh Nabi Adam alaihissalam, enam, sehingga dia berusaha bagaimana untuk mengeluarkan Adam alaihissalam dari surganya. Dan juga bagaimana perbuatan-perbuatan yakni Bani Adam, anaknya Adam, anaknya Nabi Adam alaihissalam yaitu Qabil dan Habil ya tak kala Nabi Adam alaihissalam untuk menikahkan anaknya sang Habil dengan saudaranya yang cantik. Nam, maka sang kobilnya enggak terima. Nam, maunya saudaranya yang cantik itu untuk saya, untuk sang kobilnya. Nam enggak terima dengan keputusan sang bapaknya Nabi Adam alaihissalam yang kemudian apa Nabi Adam AS menyuruh untuk berkorban. Di antara keduanya, siapa yang berkorban dan diterima korbannya, maka itulah haknya orang tersebut, itulah haknya anak saya untuk wanita yang sadik tersebut, untuk anaknya sendiri. Maka berkorban di antara enam yaitu Qabil dengan sang Habilnya. Sang Habil korbannya apa ya ikhwan? Ini masyhur ya ceritanya. Habil. Apa yang dikorbankan? Yaitu hasil pertanian. Hasil pertanian. Beliau seorang petani. Adapun sang hab, sang kobilnya berkorban dengan apa? Dengan kambing. Karena beliau punya kambing yang cukup banyak. Nah, tapi sayang yang dikorbankan ternyata kambing-kambing apa? Hmm, keliru. Gimana? Kalau habilnya ya berkorban dengan kambing. Nah, ini habil. Kalau sang kobilnya berkorban dengan hasil ya panen yang jelek-jelek. Jadi dia petani ya, panen tapi sayang yang disodakohkan yang dia untuk di jalan Allah Taala untuk jalan Allah Taala ternyata yang jelek-jelek saja yang jelek-jelek. Kemudian saudaranya yaitu Habil dia berkorban untuk fisabilillah itu dengan seekor kambing yang bagus, yang gemuk-gemuk, yang gemuk. Sehingga yang diterima adalah korbannya, infaknya sang Habil. Nah ini dari sini dan diterima korban beliau maka kemarahan ya yang sangat jasad terjadi pada diri saudaranya yaitu sang Qabil. Nam hasad muncul ya sifat apa hasadnya muncul pada dirinya yang kemudian dia membunuh sang saudaranya yaitu sang Habilnya dibunuh dengan cara dilempar dengan batu kepalanya dalam keadaan tidur. Ada riwayat mengatakan dengan cara dicekik sebagaimana hewan mati dalam keadaan tercekik. Nah, ini riwayat tentang kematian sang Habil. <clears throat> nah, adalah awalu bin dosa yang pertama kali Allah Taala dimaksiati nam oleh Bani Bani Adam alaihi salam. <clears throat> Kemudian wa an Zubair ibn Awam dari Zubair seorang sahabat Ibn Awam radhiyallahu anhu kal kal Rasulullah sallam dabba ilaikum daul umami qablakum al hasadu wal bagdha Nah, bersabda Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat dalam menjelaskan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi. Nah, di dalam Irwaul Hulil dan Sahihul Jami. <clears throat> Beliau bersabda, "Dabba ilaikum da'ul umam." Telah menimpa pada kalian ya. Telah yakni berjalan pada kalian penyakit umat-umat sebelum kalian umat-umat sebelum kalian penyakit hasad dan al-baghdha. Nah, ini menimpa pada umat sekarang. Umat Nabi Muhammad SAW terkena penyakit tersebut, sifat hasad dan juga marah yang sangat luar biasa. Wa fi sahihaini di dalam sahihaini Nabi Muhammad SAW kala la tabahadu wa la taqata'u wa tahasadu wa la tadabaru wa ikhwana. Beliau bersabda, janganlah kalian saling enam membenci. Enam, jangan kalian janganlah kalian saling memutuskan, janganlah kalian saling hasad dan janganlah kalian saling membelakangi. Tapi jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah Taala yang bersaudara. Nah ini ini kita dilarang untuk saling membenci, ya, untuk saling tidak senang, untuk memutuskan hubungan, untuk saling hasad, untuk saling membelakangi, nggak mau ketemu. Apa muncul sifat permusuhan yang terus menerus, nggak ada, nggak ada perdamaian terus, ya saling membelakangi, nggak mau ketemu, saling menghajar. Nah ini tidak diperbolehkan. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Taala yang bersaudara. وفي حديث آخر عنه أنه قال إن الحسد يأكل حسناتي كما تأكل النار al الحطب Sungguhnya enam yaitu penyakit hasad ini akan memakan kebaikan-kebaikan seorang sebagaimana api memakan kayu kayu bakar. Ini hadisnya doif ya, didoifkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sunan Abu Daud dan juga Ibnu Majah min hadis Abu Hurairah. <clears throat> Wa fi hadisin akhar dan juga dalam hadis yang lainnya anau qala yadlu'u 'alaikum min hadal fajji rajulun min ahli jannah. Nampak ya akan nampak atas kalian seorang laki-laki penduduk Ahlul Jannah dari jalan yang besar ini. Dari jalan yang besar yang luas ini akan muncul seorang laki-laki penduduk Ahlul Jannah. Fatala arujul maka muncul laki-laki yang lainnya. Fausila an amilihi maka ditanya tentang amalannya. Fakola maka dia menjawab, Inni la ajidu li ahadin minal muslimin fi nafsi hissan wala hasadan ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Kemudian dia menjawab, "Nam, sesungguhnya saya tidaklah nam saya dapatkan pada diri saya untuk seorang pun dari kalangan kaum muslimin yaitu sifat menipu. Nam, senang menipu kepadanya. Dan juga hasad, tidak pula hasad. Ini sehingga mendapatkan sifat-sifat tersebut pada diri saya. Atas kebaikan yang Allah telah memberikan kepadanya iyahu. Nah ini kepadanya. Allah berikan sesuatu kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Apakah kenikmatan yang sifatnya ya nama sebuah rizki, sebuah kemewahan, harta, kedudukan dan sebagainya, atau sifatnya yang terkait dengan imaniyah yang dia istiqomah di dalam agamanya, yang dia yakni apa semangat dalam amalannya ini dalam perkara-perkara dunia kenikmatan pangkat dan sebagainya harta saya enggak hasad sama sekali terhadap kebaikan yang Allah berikan kepadanya nah ini seorang laki-laki muncul ya dia ahlul jannah akan muncul dari yakni jalan ini yang besar yang luas khilaf di kalangan para ulama yang disebutkan tadi tentang orang-orang yang musafir apakah mengkosor itu perkara yang wajib atau perkara sunnah bagaimana juga nanti seandainya tiba di suatu kampung kebetulan masyarakat tahu kalau kalian misalnya paling bagus bacaannya, paling banyak hafalannya. Kebetulan sholat yang empat rakaat. Mereka tetap menunjuk kalian sebagai imam. Sekarang bagaimana? Apakah tetap mengkasarnya? Ini kita tanyakan kepada Nam Syekh yang kemarin datang. Ya diupayakan memberitahu beritahu tahu bahasanya kami ini sedang musafir, kami mengkosor sholat. Nah kami akan kosor, nanti kalian menyempurnakan kekurangan yang ada. Kekurangan dua rakaat. Akan terkadang mungkin orang awam tidak paham hal itu. Tidak paham. Ya, sebagian, ya, seperti tadi pendapat syafi'iyah, Kondisi demikian bagusnya tetap menyempurnakan sholatnya supaya tidak timbul fitnah. Nah, apalagi kalian sudah ditunjuk sebagai imam paling banyak hafalannya dan juga ini sebagai hadis Abi Mas'ud Ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah fa in kanu sawa fa'alum alam bi sunnah fa sunnati sawa Fakdamu hijrah wa in fi jadi sawa fa'aqdamuhum silna fi riwayah silma. Ia mengimami suatu kaum diperhatikan baik perhatikan. Waktunya ya jam 1. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu bisawab ilahuna tafaddalu habdakumullah. <clears throat>